Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Wa rabiuha talaqai basyarata zakarin wa unsa walau bila syahwatin wa in kana haduhuma mukrohan au mayitan lakin la yanqudu wudhuul mayyit wal murad bil basyara guna ghairu sya'ri wasini wa dhuhur qala saykhuna wa ghairu batnil ain wa dzalika liqauli ta'ala awalamastum nisa ay lamastum walau syaka hal ma lamasau syakrun aw basyaratun lam yantakid kama law waqa'at yaduhu ala basyaratin la ya'lamu ahya basyaratu rajulin aw imra'atin aw syakin hal lamasa mahraman aw ajnabiyatan wa qala saykhuna fi syarhil ubab. la walau akhbarahu adlun bilamsi bilam si bilam siha lahu au bi hurujin rihkin minhu fi hali naumihi mumakkinan wajab alaihi wajib alaihi al akhdhu bi qawlihi bi kibarin fihima wala naqdu bi talaqihima ma asigharin fihima au fi ahadihima bi intifa'i madannati syahwa wal murad bi dhisighar man la yushlaha urfan ghaliban la talaki basyaratayhima ma'atah ma'amah ramai ma'amah ramiyatin bainahuma binasabin aw radain aw musaharatin lintifa'i madanati syahwa walau istabahat mahram mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin falam suwahidatin min huna lam yantakid wa kadza bi ghairi mahsurin wa kadza bi ghairi mahsuratin alal auja Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhu نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والنفع بجسنا Muhammad SAW warabi'uha <clears throat> dan yang keempat daripada nawakidul wudu perkara-perkara yang membatalkan wudu talagai basyaratai dakarin wa unsa bertemunya dua kulit antara lelaki dan perempuan walau bila syahwatin walaupun dengan tanpa syahwat Wa in kana ahaduhuma mukrahan au mayyitan. Walaupun ada salah satu antara zakar dan perempuan, antara lelaki dan perempuan mukrahan dipaksa au mayyitan walaupun mayyit. Lakin akan tetapi la yang gulu ul mayyit tidak batal wudhunya mayyit. Jadi walaupun yang dipegang tadi itu dalam keadaan terpaksa Walaupun yang dipegang itu mayit tetap dikatakan batal. Cuman untuk urusan mayit, mayitnya tidak batal wudhunya. Yang batal lamis saja yang megang. Wal muradu bil basyarah yang dimaksud di sini dengan basyarah kulit guna di sini dalam bahasan wudhu ghairu sya'ri wasinni waldufri itu selain rambut dan gigi dan kuku bukan dikatakan kulit rambut gigi dan kuku Galahu syekhuna wa ghairu batinil ain dan selain bagian dalam daripada mata. Ini berbeda pendapat dengan Imam Romli. Kalau Imam Romli batinul ain termasuk basyarah, yulhaq bil basyarah. Wadzalika liqaulihi ta'ala dan itu dikatakan talagai basyaratin wa imra'atin itu membatalkan wudu karena firman Allah Subhanahu wa taala aula mastumun nisaa yakni maksudnya lamastum memegang artinya memegang ai lamastum yaitu kamu sekalian memegang perempuan walaupun sebagian madhab itu madhab Abu Hanifah lamastumun nisaa bimakna lamasa al jima ai jama'tum itu kamu menjima Memegang perempuan tidak batal dalam madhab Abu Hanifah karena dia mengambil ayat ini dengan artian la masa ail jima. Cuman dalam madhab Imam Syafi'i la mas la mastum ay bimakna la mastum kamu memegang perempuan. Walau syakka seandainya dia ragu hal ma la masahu sya'run apakah sesuatu yang dia memegangnya rambut au basyarun atau kulit lam yantakid maka tidak batal wudunya. Kama law waga'at yaduhu ala basyaratin la ya'lamu ahiya basyaratu rajulin aw imra'atin. Sebagaimana juga tidak membatalkan law waga'at seandainya jatuh yaduhu tangannya ala basyaratin di atas kulit. Yakin yang dipegang itu kulit. La ya'lamu cuman dia tidak mengetahui ahiya basyaratu rajulin apakah yang dipegang kulit tadi kulitnya lelaki awim raatin atau perempuan Aushaka atau dia ragu sama juga tidak membatalkan atau dia ragu halama mahraman au ajnabiyatan dia ragu apakah dia memegang mahramnya au ajnabiyatan atau perempuan lain Sebelum saya teruskan di sini tadi dikatakan perkara yang batalkan wudhu yang keempat yaitu bertemunya dua kulit. Bertemunya dua kulit berarti selain kulit tidak membatalkan. Katakan kulit. Cuman dimulhakkan juga disamakan dengan artian kulit yaitu apa? E, al lidah. Kemudian lahmul asnan gusi, dagingnya gigi maksudnya gusi, itu dikatakan membatalkan. Kenapa sih kok bahasa rotai tadi ini? Alasannya kenapa? Hikmahnya kenapa kok dikatakan bertemunya dua kulit itu membatalkan wudhu? Karena ada madhon atau syahwah. Karena di situ tempat untuk syahwat ketika kena kulit. Karena itu dimulhakan juga lisan, dimulhakan juga gusi, karena situ juga dikatakan atau syahwah. Ya bukanlah bu, eh, eh, buka, buka eh, apakah kan dikatakan boleh kita bersenang-senang dengan lisan. Karena itu atau syahwah. Karena itu dikatakan memegang lisan itu juga membatalkan wudhu. Kemudian memegang gusi juga membatalkan wudhu. Kemudian di situ ada perbedaan pendapat masalah tadi sebutkan batinul n bagian dalam daripada mata. Bagian dalam dari mata itu baik yang warna hitam atau yang putih. Itu jika dipegang apakah membatalkan wudhu? Adapun mendapat Ibn Hajar seperti yang tadi dikatakan tidak membatalkan wudhu. Kalau Imam Romli mengatakan membatalkan wudhu. Jadi ada bedaan pendapat. Yang tidak membatalkan wudhu berarti yang tidak dikatakan basyarah bukan kulit karena di sini talagai bertemunya dua kulit. Berarti bukan kulit dan batalkan wudhu. Yang bukan kulit itu seperti apa? Rambut. Memegang rambut perempuan seandainya. Apakah batal wudhunya? Tidak batal. Kemudian megang gigi. Giginya dipegang. Tidak batal. Atau kuku. Nah, semua itu tidak dikatakan kulit. Karena itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian tadi dikatakan bertemunya dua kulit antara lelaki dan perempuan walaupun dengan tanpa syahwat. Walaupun dengan tanpa syahwat. Kepegang tanpa disengaja, cuman yakin itu yang dipegang perempuan ya sudah batal. Yang batal yang memegang dan juga yang dipegang, dua-duanya batal. Kenapa sih kok dikatakan walau bila syahwat di sini ya? Walaupun dengan tanpa syahwat. Goyah lirot ya karena di situ ada pendapat madhab lain mengatakan batal jika dengan syahwat. Kalau dengan tanpa syahwat tidak batal seperti madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad jika tidak memegang dengan tanpa syahwat tidak membatalkan. Cuman dalam madhab Imam Syafi'i walau bila syahwat walaupun dengan tanpa syahwat sudah dikatakan membatalkan. Kecuali yang tadi dibahas masalah mayit, walaupun yang dipegang mayit, mandi ya atau dia memegang mayit memegang mayit ketika mandikan ya lain jenis ini cuman seandainya tidak ada yang bisa mandikan kecuali laki itu cuman tayamumi ada yang mengatakan walhasil seandainya kepegang mayit seandainya laki memegang mayit perempuan ya bani tetap dikatakan batal wuduknya cuman untuk wuduknya mayit seandainya setelah diwudui tidak batal wuduknya mayit tidak batal Dalilnya tadi seperti sudah dikatakan yaitu dalilnya dari firman Allah aula mastumun nisa. Maknanya lamastumun nisa ai lamastum kamu memegang bukan lamasa. Lamasa itu mengandung arti jamaah. Cuman di sini ditafsiri lamastumun nisaa ai lamastum. Ada juga qiraah ya qiraah qiraah sab'ah e, mengatakan la lamastum bukan lamastum lagi. Lamastumun nisaa aw tumun nisaa. Kemudian, kemudian dibahas tadi tentang keraguan. Seandainya dia ragu, seandainya dia ragu, dia memegang rambut atau memegang kulit. Ini tidak dikatakan batalkan wudhu. Kenapa? Yakin utuhur tidak akan bisa dibatalkan dengan syak. Dia yakin punya wudhu, kemudian ada keraguan tidak bisa menggagalkan daripada keyakinan sucinya dia. Dia ragu apakah ini pegang rambut atau kulit senggol masalah kena rambutnya apa kena kulitnya, kena kainnya apa kena kulitnya, ini tidak dikatakan batalkan wudhu bagaimana juga kau pegang kulit cuma tidak tahu loh kena adikku dewi apa kena konconi kepegang adikku sendiri atau temannya ya, kalau temannya berarti ajnabi ya kalau adiknya berarti mahram ya bani dia ragu berarti tidak batal atau dia ragu Apakah yang dipegang tadi kulitnya seorang laki atau perempuan? Walhasil anak kena kulit, Mang. Soalnya banyak orang saat itu berjalan. Ya Beni, kalau dia ragu ya tetap tidak dikatakan batalkan wudhu karena yakin utuhur tidak akan bisa dibatalkan dengan tak. Kemudian waqala syaikhuna berkata guru kita Ibn Hajar fi syarhil ubab dalam syarhil ubab Walau akhbarahu adlun bilam sihalahu Seandainya memberi kabar kepada, dia Adlun Seorang yang adil Bilam sihalahu Dengan memegangnya perempuan lahu kepada laki Pada dia Pada man tadi yang dikabari Kasih, tahu Nanti tadi kepegang perempuan Cuman dia gak merasa kepegang perempuan Mana ada yang beri kabar Dia orang adil Au binahwi khuruji rihin minhu atau dengan semisal keluarnya angin minhu dari itu orang daripada itu man tadi yang dikabari fi hali naumihi ketika dalam keadaan tidurnya mumakkinan dalam keadaan menetap, menetap, menetapkan tempat duduknya di bumi dia tidur sambil duduk kemudian ada yang beri kabar kepada dia eh tadi kamu kentut orang adil yang beri kabar kepada dia apakah diterima kabarnya orang yang adil berarti dikatakan sekarang dia batal wuduknya? Wajaba kata Imam bin Hajar wajaba alail akhdu bigaulihi maka wajib bagi dia al akhdu mengambil bigaulihi dengan perkataan itu orang adil berarti membenarkan perkataan orang orang adil berarti dia dikatakan batal wuduknya. Ini pendapat Ibn Hajar. Berarti kalau ada yang beri kabar kepada dia ente tadi kepegang perempuan, ente tadi ketika tidur sambil duduk ente kentut. Berarti wajib menerima perkataannya. Itu pendapat Ibn Hajar. Berbeda dengan pendapat Imam Romli. Khilafan di Romli. Kalau Imam Romli berpendapat tidak kabarnya orang adil tidak sampai membatalkan wuduknya. Kecuali maksum. Kecuali kalau yang beri kabar kepada dia maksum, nabi. Seandainya nanti Nabi Isa turun kemudian dia tidur kentut ya kasih tahu sama Nabi Isa, "Eh tadi nanti kentut." Baru wajib. Ya karena maksum tidak mungkin dusta. Adlun walaupun adil ada kemungkinan Mas ya. Karena itu pendapat Imam Romli kalau bukan maksum tidak diterima. Tidak wajib menerimanya. Kalau mau ihtiyat ya terserah. Kemudian diteruskan tadi bertemunya dua kulit antara lelaki dan perempuan. Berarti syarat yang kedua apa? Syarat yang pertama bertemu dua bertemu dua kulit. Nanti kulit. Bukan yang lainnya seperti sudah dibahas tadi. Yang kedua zakarin wamraatin, lelaki dan perempuan. Berarti harus lawan jenis, lain jenis. Laki dan perempuan. Kalau laki bertemu dengan laki kulitnya atau perempuan dengan perempuan atau khunsa dengan khunsa ini tidak membatalkan wudhu. Walaupun laki dengan amrod seandainya, laki dengan laki, cuman laki yang satunya amrod, apa dikatakan batalkan wudhu? Enggak. Kenapa? Dikatakan batalkan wudhu dakarin wa wamroatin jika bertemu dua kulit antara laki dan perempuan. Kemudian syarat yang selanjutnya talagai basyaratin dakari basyaratai dakarin wa unsa bikibarin. Bertemunya laki dan perempuan ini sifatnya laki dan perempuan ini apa? Bi kibarin, aima'a kibarin bersama kibar dewasa besarnya mereka berdua. Aifihima. fihima. Fala naqdha maka tidak membatalkan bitalagaihima ma'asigharin fihima maka tidak membatalkan bitalagaihima dengan bertemunya antara lelaki dan perempuan ma'asigharin fihima bersama kecil fihima di dalam keduanya laki dan perempuan au fi ahadihima atau salah satunya ada yang kecil ahadima ahad lintifa kenapa sih lintifa nati syahwa karena tidak ada nati syahwa kemungkinan syahwat wal murad bidis sighar yang dimaksud dengan bidis sighar itu apa orang yang masih kecil itu apa maksudnya Man la yustaha urfan ghaliban Itu orang yang tidak disenangi urfan secara umum Ghaliban biasanya Jadi syarat selanjutnya yaitu apa? Jika mereka antara laki dan perempuan bertemu kulitnya tadi itu Kalau mereka berdua sama-sama besar Ukuran besar itu apa? Balagha haddan yustaha Indat tiba nah indah uh, apa? Inda dawid tiba salimah. Jadi dia mencapai umur yustaha, disenangi. Dobi itu syahwat itu apa? Ini katakan syahwat itu ya apa? Jika ada seorang laki melihat perempuan dia syahwat. Dobitnya apa ketentuannya? Kalau lelaki binti syarid zakar ya dengan naiknya zakar, kalau perempuan mailul galb condongnya hati. Kalau perempuan ya ketika melihat seorang lelaki ini besar atau kecil, ketika dia syahwat dengan apa? Mailul Galap, Condong hatinya kepada itu lelaki. Berarti itu lelaki atau perempuan yang dilihat sudah dikatakan kibar. Berarti sudah besar. Tidak harus e, menunggu umur tujuh tahun. Tidak harus nunggu umur tujuh tahun. Kadang-kadang ada seorang perempuan umur lima tahun sudah besar, kelihatan besar, bongsor. Nah itu seorang laki melihat ya dengan syahwat berarti itu perempuan sudah dikatakan perempuan batal. Berarti dua-duanya harus besar. Kalau salah satunya kecil, ya tidak batal. Dua-duanya kecil, tidak batal. Berarti dua-duanya harus besar antar laki dan perempuan tadi. Wal murad bidis sigar, yang dimaksud dengan sigar itu apa sih? Yang masih kecil, man la tadi orang yang tidak disenangi. Lawan dengan kibar, lawannya kibar. Kalau kibar itu e, balaghad dan yustaha, mencapai umur batas umur yang disenangi, berarti kalau sigor sebaliknya man la yustaha, orang yang tidak disenangi urfan secara umumnya. Secara umumnya ai inda uh, apa ini? Dawit tiba isalimah. bagi orang yang mempunyai tabiat yang selamat. Kalau ada seorang laki melihat seorang perempuan yang umumnya kalau perempuan itu dilihat tidak syahwat, masih kecil, masih umur 2 tahun. Kok ada seorang laki syahwat? Berarti ini tabiatnya tidak selamat. Ya bukan ukuran orang seperti ini. Bayi, dulu bayi syahwat. Ya bukan ukuran orang seperti ini. Umumnya manusia ketika dia melihat syahwat, ya sudah. Itu yang dikatakan kibar. Kemudian la talagai basyarataihima berarti syarat yang ketiga tadi harus dua-duanya besar. Pertama, dua kulit, bertemunya dua kulit, kedua lain jenis laki dan perempuan, ketiga bikibarin mereka berdua dewasa. La talagaihima la talagai basyarataihima tidak dengan bertemunya dua kulit antara laki dan perempuan ma'amah ramiyatin bainahuma bersama mahram bainahuma antara keduanya binasabin baik mahramnya itu karena sebab nasab au radha'in atau karena sebab radha' susu susunan au musaharatin atau karena periparan Kenapa? Lintifa'i madhannati syahwa karena tidak adanya madhannati syahwa mauki atau kemungkinan daripada syahwat. Jadi syarat yang keempat berarti bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan dewasa dan mereka bukan mahram. Kalau mahramnya sendiri, mahram itu dibagi tiga, ada mahram binasab, ada mahram birodha, ada mahram bimusaharah. Kalau bak mahram binasab itu ada tujuh, itu seperti ibunya, memegang ibunya sendiri ya tidak batal. Kemudian memegang anak perempuannya tidak batal saudara perempuannya tidak batal. Saudara baik, ya saudara syagik atau saudara li'ab atau saudara li'um. Kemudian saudari. Kemudian memegang bibinya dari saudara ayah, bibi daripada saudara ibu, neneknya itu dikatakan mahromnya. Ketika memegangnya, ya tidak batal wuduknya. Kenapa? mahrom? Atau birobok saudara sesusan, ibu susan, kemudian bibi susun sama, itu juga tidak membatalkan. Kemudian musaharah, musaharah sini ada empat, istrinya bapak, jika bapak kawin lagi, istrinya bapak mahram dipegang tidak batal wuduknya. Kemudian uh, istrinya anak mantu, kemudian siapa uh, mertua mertua itu juga tidak membatalkan wudhu. Ya. Kemudian Bintu zaujah, anaknya istri kawin dengan seorang perempuan sudah punya anak. Setelah kawin, ya berarti anaknya eh, apa ini dikatakan mahrom Ketika memegangnya berarti tidak batal wuduknya. Cuma nanti di situ ada perbedaan eh, antara istri eh, antara anaknya istri dengan eh, apa ini? Kalau anaknya istri jika dipegang Ya kalau seandainya kawin dengan anaknya, seandainya kawin dengan anaknya, di situ tidak akan membatalkan kecuali setelah dikatakan mahram. Eh, kalau kawin dengan ibunya, ibu kawin dengan seorang perempuan sudah punya anak. Ya, jika kawin dengan seorang perempuan sudah punya anak, kapan dikatakan batal? Eh, kapan dikatakan jadi mahramnya? Kalau sudah hubungan dengan ibunya. Kalau belum, ya berarti seandainya kawin dengan ibunya. Kemudian dilihat anaknya luwe ayu. Wis batal wis tak talak. Kawin ambil anaknya. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, kalau seandainya nanti dibahas, dibahas di pembahasan nikah nanti itu. Kalau kawin dengan anaknya, kalau dengan kawin dengan anaknya, ibunya setelah dikawin langsung bimujaradil agad sudah haram ibunya. Nanti itu dibahas dalam pembahasan nikah. Kemudian walawishtabahat seandainya serupa mahramuhu mahramnya bi ajnabiyatin ini ada tafri masalah seandainya serupa mahramu mahramnya bi ajnabiyatin dengan perempuan-perempuan ajnabi falam sumahsuratin wahidatin minhunna lam yantagid maka memegang mahsurat yang terbatas wahidah salah satu minhunna daripada mereka lam yang tagit tidak membatalkan wudu. Wakala biqair mahsuratin al aujah. Dan begitu juga biqair mahsurat memegang yang tidak mahsurat, yang tidak terbatas al aujah. Seandainya serupa. Maksudnya dia pernah kawin seandainya di daerah Bonsari. Kawin dengan seorang perempuan. Setelah kawin kemudian eh, apa ini dia tinggal dan dia mendengarkan kabar bahwa perempuan yang dikawini punya anak. Udah ditinggal beberapa tahun sampai 15 tahun seandainya atau 16 tahun. Setelah itu dia pulang, ternyata keluarganya semuanya meninggal, ibunya meninggal cuman anaknya masih hidup. Anak ising tidak ru. Anaknya tidak tahu yang mana. Ya apa ini? Memegang salah satu perempuan di daerah Bonsari batal atau tidak? Seandainya dia memegang perempuan yang seumur dengan anaknya, yang seumur dengan anaknya dikatakan membatalkan wudhu atau tidak? Tidak membatalkan. Jadi nyekel wong wedok seumuran dengan anaknya tidak membatalkan wudhu. Di situ ada perbedaan pendapat dikatakan mahsurat atau ger mahsurat, terbatas atau tidak terbatas. Cuman dua-duanya baik terbatas atau tidak terbatas tidak ada bedanya. Yang dikatakan terbatas itu berarti ukuran 20 orang gitu. Kalau tidak terbatas itu sampai 100 orang seperti contohkan di kitab uh, eh, ya anak, Jadi memegang perempuan yang ada di Arab Bonsari dia tidak batal. Kenapa? Ada kemungkinan itu anak perempuannya yang dipegang. Kalau anak perempuannya berarti mahramnya sendiri, tidak ya, batal berarti. Karena itu ya, karena keraguannya. Berarti bisa disimpulkan bahwa perkara yang batalkan wudhu yang keempat ini yaitu bertemunya dua kulit antar laki dan perempuan ini berarti ada empat syarat atau lima syarat. Yang pertama yaitu bertemunya dua kulit, berarti selain kulit yaitu seperti gigi, rambut atau kuku tidak membatalkan, cuman gusi dan lidah masuk seperti kulit. Kemudian yang kedua syaratnya harus lain jenis antar laki dan perempuan, berarti kalau sama jenis tidak membatalkan. Yang ketiga yaitu bertemunya dua kulit laki dan perempuan tadi mereka semuanya ma'akibarin dua-duanya besar yang sudah dibatasi tadi yaitu balaghahat dan usaha mencapai umur yang bisa disenangi, mencapai syahwat. Kemudian yang ketiga, mereka berdua bukan mahram, yakni ajnabiyah. Mereka orang lain bukan mahramnya. Nah, berarti ini kalau memenuhi syarat berarti dikatakan membatalkan membatalkan wudhu. Kemudian di situ ada perbedaan antara lamas dengan mas. ini sudah dibahas masalah mas sugubul adami. Memegang kemaluan anak Adam itu membatalkan wudhu. Kalau di sini lamasa. su bainar rojuli wal mar'ah. Itu memegang antara laki dan perempuan. Apa bedanya lamas dan mas? Berarti bisa dibedakan. Kalau lamas itu harus lain jenis. Kalau lamas harus lain jenis. Kalau mas masul gubul itu walaupun tidak bukan lain jenis, walaupun miliknya sendiri. Batalkan wudhunya. Kemudian kalau lamas itu berarti harus dua orang. Kalau lamas berarti harus dua orang. Kalau emas walaupun miliknya sendiri. Walaupun satu orang, tidak harus dua orang. Kemudian dibedakan juga lamas itu memegang segala kulit mulai kulit kepala, mulai kepala sampai kaki, pokok kulit. Kalau emas khusus kemaluan. Kalau emas khusus kemaluan. Kemudian bisa dibedakan juga kalau lames ya memegang dua kulit, memegang kulit ya daripada dua antara laki dan perempuan itu kalau memang uh, uh, kalau lames itu membatalkan yang memegang dan dipegang. Memegang dua kulit antara laki dan perempuan itu yang memegang batal, yang dipegang juga batal. Kalau emas yang dipegang yang memegang batal, yang dipegang belum tentu batal. Kalau sama jenis ya tidak batal. Kalau emas sugubul kemarin memegang kemaluan, yang memegang batal, yang dipegang belum tentu batal. Kalau tidak sama jenis, kalau sama jenis tidak ya batal kan? Nah, walhasil di situ ada perbedaan, ada ada delapan perbedaan antara lamas dengan mas. Untuk masalah memegang tadi, e, masalah memegang antara dua kulit itu yang membatalkan, yang memegang dan yang dipegang. Ini madhab Imam Syafi'i jadid. Adapun madhab Godim Imam Syafi'i yang membatalkan cuma lamis yang memegang saja. Yang dipegang tidak batal. Nah, kadang-kadang nah, e, pendapat seperti ini diperlukan ketika seperti haji, ketika tawaf. Ya, ketika tawaf kadang-kadang diperlukan mantap seperti ini. Baik. Ada pertanyaan? Oh ya, untuk masalah uh, tadi bertemunya dua kulit ya, dua kulit antara laki dan perempuan. Lah kalau jin memegang kulitnya jin perempuan. Memegang per, apa? kulitnya jin perempuan. Nah, di situ dikatakan batalkan atau tidak ya tergantung daripada khilaf yang mengatakan, mengatakan sah nggak menikahi seorang perempuan jin. Kalau mengatakan sah ya berarti memegangnya batal. Kalau mengatakan tidak sah ya berarti tidak batal. Nah, pendapat yang mengatakan sah menikah dengan jin itu pendapat Imam Romli. Imam Mamli mengatakan sah seorang manusia kawin dengan jin. Berarti kalau pendapat Imam Romli memegang jin perempuan itu membatalkan. Kalau pendapat Ibn Hajar memegang jin perempuan tidak membatalkan. Kalau pendapat Imam Romli tadi walaupun jinnya itu dia berbentuk bukan dalam bentuk perempuan walaupun ala surati batin. Walaupun dia berbentuk seperti anjing Seandainya itu anjing jin perempuan, cuman dia berbentuk anjing. Ketika dipegang ya batal atas pendapat Imam Romli tadi. Itu masalah yang terakhir. Eh, ada pertanyaan? Memegang kulit perempuan yang terlepas itu batal apa enggak? Misalnya terlepas kulit. Iya. Kulit perempuan yang terlepas misalnya terpotong. Iya. Lu terpotong lepas kulitnya. Kalau yang dibahas di situ wa admin idza dhahar itu ada hilaf juga antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau admin tulang yang tampak terkelupas ya, tulangnya dipegang itu batal pendapat Imam Romli, kalau Ibn Hajar dikatakan tidak batal. Kalau Imam Romli mengatakan memegang tulang yang tampak ketika terkelupas kelihatan tulangnya dipegang batal. Kalau Imam Ibn Hajar mengatakan tidak batal. Kalau kulit yang terkelupas ya tidak batal. Tidak batal. Itu kalau anggota yang ter, anggota yang terpisah patah tangannya itu dikatakan batal kalau lebih dari beras paru, Lebih dari beras paru ini ada yang mengatakan separuh insan, ada yang mengatakan separuh udu. Ya, yang dimaksud dengan kulit basyaratai Aidohirul jildi. Yang tampak di atas kulit itu dohirul jilid, bukan bagian dalamnya, dohirul jilid. Ya, kalau ada sisiknya kalau memang itu sudah termasuk ya, termasuk dikatakan kulitnya ya berarti batal. Karena seperti kemarin sudah ada itu pembahasan masalah e, kalau seandainya dia itu e, apa ini kulitnya karena banyak bekerja itu ya banyak bekerja sampai banyak debu seperti kulit keringatnya itu saking tebeli sampai kok kulit kalau dihilangkan bisa e, menyebabkan e, doror yang mubihut tayamum doror yang diperbolehkan bagi dia untuk tayamum itu dianggap kulit sudah itu sudah dianggap kulit apalagi sudah e, seperti sisik atau yang lainnya itu sudah kulit berarti Ada yang lain? Permasalahan kemarin tuh. Pertanyaan kemarin yang apa? Seandainya kulit e, wajah terkelupas kemudian diambilkan kulit dari pantat. Hukumnya itu termasuk aurat atau tidak? ketika khususnya bagi perempuan ya. Uh. Karena kalau bagi laki masih ada khilaf itu pantat itu aurat atau enggak. Sawaten dan mabaina asurrah ya warukba. kan gitu. Itu masih ada khilaf. Tapi kalau perempuan bukan hanya sekedar dari pantat, dari paha, dari perut, dari semuanya itu termasuk bagian aurah kan. Eh. Kif itu. Ini ada ibarahnya di kitab Syargawi Alat Tahrir kitab Syargawi ala Tahrir situ dikatakan lau ajilda min ghairil aurah wa wasalat ilaiha sawa'un ma'al iltisaq au dunahu bi khilafil agas ini fi anta bi anta gallat minal aurah ila ghairiha seandainya terkelupas dari aurat ke selain aurat seperti dari pantat tadi ke wajah kulitnya dipindah fa innahu yajibu satruha i'tibaran bil asli maka itu terkupas dipindah nah, Lau tagal ajil damin mahal fard bi antagal laat min al aura ila ghairiha alama marra fa innahu yajibu satruha i'tibaran bil asli fihima. Berarti dia i'tibaran bil asal berarti menganggap aslinya. Menganggap aslinya tetap hukum asli tetap walaupun dipindah masih tetap hukum dalam keadaan hukum aslinya. Nah, itu yang lainnya ada tentang permasalahan perbedaan antara yang membatalkan wudu atau wajib dibasuh ketika wudu. Nah, itu pembahasan lain. Kenapa Ridwan muskil? Kenapa? Tegelak. Tegalaat ya yakni dia melembre sampai karena tegelak tegelak itu terkelupas. Gelak ya gelak itu jangan cabut. Tidak harus ya. Tidak harus lembre kan tegelak juga harus bisa dicabut kan mana gelak ya gelak. bahasanya apa di situ? Apa di situ? Sebelumnya apa? Permasalahan ini apa? Kalau seandainya rambut seperti bulu kemaluan saking panjangnya sampai keluar dari batas. Apa? bahasanya masuk tagalaat di situ. Nah, ya sudah. Oh. تدلى طيب يعني تجلات معنى آخر وتدلت hatta جاوزت rukbatain وكذا يقال في شعر sya'ril Kalau tadalla itu berarti masih menempel. Ini tegalat ya Kalau menurut ini itu berarti aura. Jadi muka umumnya harus itu. Aura, habis. Tagallas. Iya. Hah? Ibarat lain tagallasat ya. Lepas berarti. Tagallasat. Eh, kalau ya. tagallat berarti lepas. lah, Kalau tadalla memang enggak lepas. Ya. Hmm. Sebelum itu tagallasat. Tagallasat berarti sama lepas. Hmm. maksudnya auratnya perempuan kan sudah kan Iya bahkan dianggap auratnya baik lebih baik mungkin ya lebih baik eh, diambilkan daripada kulit lelaki dipindah. Ya, diambilkan dari kulit lelaki ada dipindah. Bukan kulitnya dia sendiri. Nah, itu masih ada khilaf kalau lelaki itu. Mabaina surah wa rukbah itu siwa sawaten itu masih ada khilaf. Nah, tapi kalau perempuan kan tidak ada khilaf gitu. Enggak ada khilaf itu sudah. Tapi itu apa memang semuanya umum begitu atau ada khilafah dari situ? Masalah ini tidak tahu. Tapi yang jelas ada ibarahnya sudah ya. Hmm. Eh. Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Uh, dalam madhab Imam Abu Hanifah megang perempuan ajnabiyah itu tidak batal secara mutlak ya. baik dengan syahwa atau dengan tanpa syahwa menurut pendapat Imam Abu Hanifah karena uh, al-lamas bagi beliau adalah bimana al-jima' aw tumun nisa' ay ay au tumun nisa' Bagi Imam Malik memegang ajnabiyah dengan syahwat membatalkan. Tapi memegang dengan tanpa syahwat tidak membatalkan. Salahnya dengan syahwat kalau itu Imam Malik. Kalau menurut pembat Imam Syafi'i memegang secara mutlak syahwat dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, tidak eh, apa membatalkan baik yang dipegang maupun yang memegang al-golil jadid. Tapi kalau gol gadim memegang secara mutlak membatalkan tapi alamis yang memegang saja. Yang kepegang tidak membatalkan. Tidak batal. Kalau haji pakai Golgodim itu enak ya. Wallahu